Hadis ke-40. Salat termasuk sebab syar'i untuk menolak bala. عن حذيفه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر صلى Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu ia berkata jika Nabi dibebani sebuah masalah yang berat maka beliau salat Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan oleh Al Albani. Perawi hadis, lihat hadis nomor 4. Beberapa faedah hadis ini adalah Hadis ini menunjukkan bahwa salat termasuk faktor penolong terbesar dalam keteguhan pada permasalahan. Akan tetapi di dalamnya tidak ada doa khusus, melainkan seorang muslim berdoa di dalamnya sesuai keinginannya. Akan tetapi di dalamnya tidak ada doa khusus, melainkan seorang muslim berdoa di dalamnya sesuai keinginannya tanpa melazimkan doa tertentu. Hal ini telah dibenarkan oleh Allah dalam firman-Nya, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 dan juga dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin." Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Maka Salat merupakan sebab syar'i yang paling agung untuk menolak bala dan menghilangkan keburukan serta menolak fitnah atau ujian. Hadis ini menjelaskan bahwa pemimpin para nabi dan kekasih Tuhan semesta alam melakukan salat jika ia ditimpa urusan yang berat, maka kita wajib meneladaninya dalam hal ini.